بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita kemarin dalam pertemuan yang telah lewat belum selesai dari <clears throat> syarah untuk hadis yang atau ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Dan sekarang sebagai lanjutannya tentang masalah yang paling utama dalam mengambil ilmu dari Al-Quran adalah mentadaburinya bukan cuma menghafalnya yang paling terpenting dalam ilmu yang diambil dari Al-Quran bukan cuma membaca ataupun menghafal tapi mentadaburinya. Perhatikan di sini pada halaman 412. Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala Waqad nabbaha subhanahu ala hadal makna. Ala hadal makna. Makna apa yang diinginkan di sini? makna yang telah lewat dalam pertanyaan ayyuhuma afdalu ya syekh ayyahfadul qur'ana wa la yadabbaruhu aw yahfadu qalilan minal qur'an wa yadabbaru maknahu mana yang lebih afdal antara dua perkara ya syekh ya ini pertanyaannya mengapa Al-Qur'an tapi tidak mentadaburinya atau menghafal sedikit dari Al-Qur'an dan mentadaburi makna yang ia apal dari Al-Qur'an tersebut. Beliau melanjutkan dari jawaban yang telah lewat dikatakan di sini waqad Nabah subhanahu ala hadzal makna. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan suatu tambih, suatu perhatian atas makna yang diinginkan dari kalamnya beliau yaitu yang lebih afdal adalah mentadaburinya. Kaunu yahfadu wa yatadabbar kaunu yahfadu wa yatadabbar afdalu. Alladhi yahfadu wa yakra'u wa la nadaran wa yatadabbaru hadha huwa al-ilm wa idza yassara lahu wa idza yassara lahu atau idza yassara lahu hifdhahu kamilan ada khairun ila khairin lakin tadabburuhu wal inayatu bihi walau nadaran afdalu min mujarradil hifdh fi ghairi inayatin Itulah yang dikatakan oleh beliau di sini waqat nabah subhanahu ala hadal makna yani yang lebih afdal adalah mendadaburi walaupun mengapal cuma sedikit. Tapi kalau diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, mengapa secara menyeluruh sekalian mentadaburi apa yang terkait dengan Al-Quran, dari penafsirannya ini lebih afdol. Khairun ila khair, kebaikan yang di atas kebaikan yang lain. Ini beberapa kebaikan terkumpul pada dia. Ya nabas nabba subhanahu ala hadzal ma'na biqaulihi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Lam lam taklil supaya mereka mendadaburi ayat-ayat kitab tadi yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka qala liyatlu Nah, maqala lihat telu. Allah tidak berkata kita pun anzalnahu ilaika lihat liyatlu tapi lihat liyadabbaru. Au adab Nah. Tidak berkata supaya mereka membaca. Tapi berkata lihat baru. Tetapi Allah Ta'ala berfirman agar mereka mentadaburinya. Bukan cuma sekedar mem membaca. Bagaimana ya, Pak? Ya, nah, sekarang yang paling diperjuangkan oleh kebanyakan kaum muslimin cuma yang penting orang itu bisa membaca Al-Quran. Adapun mentadaburinya ini sangat sedikit sekali dengan tadabur yang benar sangat minim yang kita dapati di pertengahan kaum muslimin dari kampung ke kampung ramai dengan baca Al-Quran tapi cuma sekedar dibaca nggak tahu akan maknanya yang itu suara apa itu kayak kata itu nah kayak kata musim hujan ngakok ngakok ngakok ngakok Ya kan? <clears throat> Waluhim at-tadabburu dan yang paling penting adalah tadabbur. Yang penting adalah tadabbur. Mubarakun yadabbaru ayati wal tadakkaru ulul albab. Juga Allah Ta'ala berfirman, Apalah tadabbarun al-Quran. Tidakkah mereka mendadaburi Al-Quran? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ay littariqah allati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati yani littariq allati hiya aqwam. Dikira mau e, sifatuhu dan mausufnya dibuang li tariqah yahdi lil tariqah lati hiya aqwam. Sunya Quran ini adalah menunjuki ke jalan yang paling lurus. Bagaimana menunjukinya cuma dibaca? Ya paham. Cuma dibaca saja enggak tahu tentang apa yang dikandung oleh bacaan tersebut. Enggak paham, enggak bisa mengantar kepada jalan yang lurus. Kalau cuma dibaca saja. Tapi kalau didapuri, diperhatikan tentang maknanya, maka maksud dan tujuannya tercapai. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yakni kepada jalan yang paling terlurus. Allati ini adalah sifatnya yang musuf at-tariq at-tariqah mahdhuf disebutkan. Dan bagaimana kita mengetahui jalan yang paling terlurus? Cuma dibaca? Ya nggak bisa. Kul huwalilladzina amanu huda wa shifa. Kul katakanlah wa Muhammad huwa al-Qur'an. Bagi orang-orang yang beriman adalah sebagai petunjuk, sebagai obat. Kalau dibaca saja tanpa dipahami akan kandungannya, bagaimana menjadi petunjuk, bagaimana menjadi obat. Bagaimana jadi penyembuh? Bagaimana sembuh dari kesesatan? Gak akan bisa. Bahkan menjadi sebaliknya. Menjadi bumerang atas orang yang cuma membacanya. Kadang diselewengkan orang-orang yang menyelewengkan dia nggak bisa untuk menepisnya. Cukup dengan menerima karena apa? Sudah ada dalilnya, sudah ada ayatnya. Ya kan? Maka menjadi apa? Menjadi kayak kambing. Kambing kokok Ya kan? Yang penting ada orang yang bacakan, udah dibawa kemana pun nggak peduli, nggak peduli dia ikut aja. Yang penting sudah ada ayatnya dibawa kepada kesirikan, kekufuran. Yang penting sudah ada ayat-ayatnya. Maka kita dapati banyak manusia mengusung Al-Quran, mengusung ayat Al-Quran untuk apa? Untuk kepentingan organisasi, kepentingan syirik, kepentingan demokrasi, kepentingan partai. Semuanya membawa dari Al-Quran. Orang yang berdemokrasi membawa kisahnya Yusuf alaihissalam. Kisahnya di mana? Dalam Al-Quran. Ya kan? Tapi kalau tidak paham akan maknanya ya ikut aja. Tengok. Syekh kita, guru kita, ustaz kita membawakan ayat Nah kan? Untuk duduk dalam meja parlemen, kursi parlemen. Parlemen demokrasi yang penting ada ayatnya. Kisahnya Yusuf alaihissalam. Antum membangun memegahkan kuburan juga membawakan kisah dalam Al-Quran ya kan untuk mengikuti jejak orang-orang sufi Duduk di kamar, datang makanan sendiri membawa kisahnya Maryam alaihissalam. Membawa kisahnya siapa? Apa orang-orang yang disebut dalam Al-Quran? Nah, ini semuanya adalah dari kalangan orang-orang yang nggak paham akhirnya semuanya di, diikuti. Maka semua bid'ah semuanya ada bid'ah rata-rata dibarengi diganjel dengan ayat Al-Quran supaya diterima dengan hati supaya terima. Tapi kalau orang itu paham, mengetahui tentang ini adalah penyelewengan. Maka itu yang paling terpenting adalah dikatakan oleh beliau al-muhim wal muhim at-tadabburu. Yang penting adalah mentadaburinya. Dan mentadaburi Al-Qur'an tentunya harus punya alat. Maka alat yang paling, ter, paling, paling terpenting adalah mengenal bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Mempelajarinya, sehingga dia dengan kemampuan bahasa Arabnya dia mampu, maka dia dengan itu insya Allah Allah berikan kemudian untuk memahami ayat yang benar. Penafsiran yang benar. Dengan etimah dan rusuk kepada kalamnya ahli ilm dalam perkara-perkara yang harus rusuk ke sana. Taib. Qala al-Jami' soalun anhu su'alun yatadabbaru yakni tafakkar ini pertanyaan yang dibawakan oleh seorang yang bertanya. Apakah mentadaburi itu maknanya ya tafakkar? Mentadaburi apakah maknanya berpikir? Memikirkan apa yang ada dalam Al-Quran? Terisi makna-maknanya, kata beliau na'am. Tafakkaru fil ma'ani. Iya. yakni memikirkan merenungi apa yang terkait dengan makna-makna Al-Qur'an makna ayat Al-Quran. Yakni untuk takkid, yakni dengan naam sama saja. Yaitu, yakni tafakkaru fil ma'ani. Cuma biasa bahasa Arab itu taruh belakang, yakni. Ini kalimat seperti ini adalah kalimat uslub yang terbiasa dalam muhadasa yang sifatnya bukan dalam bahasa tulisan. Kalau bahasa tulisan tidak seperti ini, cuma dibawakan secara menyeluruh di sini Ya kan karena tujuannya adalah untuk mengeluarkan dari kaset. Kalau dalam bahasa tertulis tentunya nggak akan tertaruh ya ini di belakang kayak gini. Saya <clears throat> perhatikan, jadi maknanya tetap adalah ya tafakkar. Nah, bagaimana dia bisa memikirkan apa yang dikandung dalam Al-Quran? Nggak mungkin bisa kecuali dengan memahami bahasa Arab. Nah kalau itu bagi yang nggak punya kemampuan mau nggak mau harus duduk bersama alul ilm atau orang yang bisa menjelaskannya melalui kalamnya alul ilm seperti majelis kita ini dengan majelis mudzakarah. Kita saling apa? Saling tazakar, saling ingat mengingat, saling pelajar mempelajari untuk mencari keutamaan yang apa, apa yang ada dalam Al-Qur'an dari semua perkara akidah dan yang lainnya. Pertanyaan lanjutannya, hal minal ma'ani daiman ar-ruj'u minhu ila tafsir. Apakah termasuk mengenal dari makna-makna senantiasa kembali kepada penafsiran atau tafsir yang sudah ada? Hal minal ma'ani apakah termasuk mengenal makna-makna Al-Quran senantiasa rujuk kepada penafsiran yang sudah ada. Ya ini harus harus kembali kepada al tafsir. Semua makna yang dikandung Al-Quran. Sebab beliau rahmatullah yarji'u ila tafsir fi ma'askal alaihi. Dirinci oleh beliau saya bin Bas. Kembali kepada tafsir untuk mengenal makna Al-Quran, mengenal makna ayat, yakni fi ma'askal alaihi dalam perkara yang menjadikan iskal iskal itu adalah repot sulit untuk dipahami ya kan makna yang menjadikan iskal menjadikan sulit pada dia kembali kepada alu tafsir Adapun al-wadih ma yahtaj yakni makna yang wadih makna yang gamblang enggak butuh kepada alu tafsir Seorang bisa langsung membawakan ayat tanpa kembali kepada ahli tafsir. Seperti contohnya ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun. Gamblang mananya bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ya kan? Fi jannati wa uyun dalam surga-surga wa uyun dalam mata air yang banyak Uyun yang mengalir. Ini maknanya gamblang. Innalil mutakina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi mereka adalah jannat, surga-surga naim surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Enggak perlu kepada penafsiran. Gamblang maknanya. Wa ma asbaha dan apa-apa yang serupa dengannya. Ini enggak wajib kepada ahli tafsir untuk mengenal maknanya. Apa? Nah, seperti afillahi sakut. Apakah ada keraguan dan tentang Allah? Tidak, enggak perlu tafsir. Ya kan? Afillahi sakun. Apakah ada keraguan tentang Allah Ta'ala? Siapanya ya? Enggak ada. Seorang muslim, seorang mukmin mana ada keraguan tentang Allah Ta'ala? Cuma kalau ingin mengetahui tentang makna yang luas dari kalimat afillahi sakun, konsekuensinya adalah semua apa terkait dengan sifat-sifat Allah nggak boleh kita ragu. Kita tetapkan. Kenapa? Karena afillahi sakun apakah ada keraguan tentang Allah? baik zatnya dan sifat-sifatnya enggak ada keraguan. Maka nah, tuntutannya yaitu apa kita tetapkan sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran. itu secara global. Cuma kadang sebagian perkara terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala kadang maknanya iskal, maknanya sulit, rumit. Nah itu baru ditanyakan. Secara mujmalnya gamblang. Ya kan? Bangun nih, mat. Makanya kalau siang tidur. Baru lunggu baru duduk dan ngantuk. Ini. Kalau siang nggak mau tidur, main-main aja. <clears throat> Perhatikan itu. Jadi perkara-perkara yang ada iskal ini tanyakan kepada alul ilmu dan alul tafsir. Kata beliau wa masbah dalika. Seperti innal mujrimina fi fi adzab bi adzab jahannam khalidun sebenarnya orang-orang yang berbuat dosa, mujrim. Mereka para pendosa. Orang-orang yang berbuat dosa fi azab jahannam pada dalam azabnya jahannam mereka abadi di sana. Siapa mujrimun? Kufar. Khalidun. La yufattaru anuhum wa fihi mublisun. Bagi yang memahamkan makna kalimat ini sudah tidak perlu tanya nggak ada istirahat atas mereka dari mereka nggak ada apa nggak ada senggang waktu dari azab yang mengena mereka dan mereka dalam azab tadi mublisun sudah apa nggak punya harapan lain cuma pasrah dapat siksa mublisun nggak ada harapan lain kecuali menerima apa yang mereka dapati berupa azab dan abidin selamanya bagiku kufar Karena mereka mau beli sun, putus asa. mau beli sun, mananya apa? Putus harapan, putus asa. Hmm. Ini bagi yang kenal tentang makna kalimat ini dalam bahasa Arab sudah apa? laifat taru anuhum nggak pernah disenggangkan dari mereka adab tersebut. Wahum fi dan sedangkan mereka dalam adab tadi mau mublisun nggak lagi punya harapan lain kecuali menerima siksaan. Tok. Maknanya apa? Harapannya bu putus. Cukup dengan bahasa, kenal bahasa Arab sudah mengetahui tentang maknanya. Mahfum? Tapi kalau nggak tahu tentang makna bahasa ini maka ya harus tanya kepada ahli penterjemah. laifat yafakkaru anhum wa fi mublisun apa maknanya? Tanya kepada ahli penterjemah. Tapi kalau orang Arab yang sudah paham akan kalimat ini nggak perlu tanya kepada ahli tafsir. Nah, makna penafsiran adalah makna yang di luar dohirnya lapet, tapi perlu mengetahui kandungan-kandungannya. Maka dikatakan di sini ayat seperti ini ma, ma wa yahtaju tafsir ma wa yahtaju ila tafsir. Ayat semisal ini tidaklah butuh kepada penafsiran idza sami'au jika seorang itu mendengarkan ayat-ayat seperti ini, hasolalikol bihi minal khusuk. Hasolalikol bihi terhasilkan, terdapatkan dalam bagi hatinya atau dalam hatinya berupa kekhusuan wal inaba, rujuk. Kembali kepada Allah wal khair as al dan kebanyakan apa dan kebaikan yang banyak sekali. Membaca ayat ini cukup dengan pahamakan makna kalimat Arab sudah. Hatinya mendapatkan kebaikan, kekhusuan. Walid askal alai ibadul ahkam yurad si'ut Tapi apabila orang tersebut ketika ingin mentadaburinya, sebagian hukum-hukum tadi adalah tersulitkan atas dirinya, maka dia kembali kepada penafsiran dari kalangan mufassirin yang muktabar. Tapi kalau penafsirannya kalangan alul bidah, maka menjadi rumit tumpuk kerumitan. Tapi mafhum? Itulah kandungan yang dibawa oleh Syekh bin tentang makna tadabur. Pertanyaan lanjutannya, al mutasabi bagaimana? Kaif? tidak kana al mutasabi Bagaimana kalau ayat itu Mutasabi? Ayat yang samar. Pertanyaannya al mutasabi kaif ya Syekh? Bagaimana ya Syekh kalau ayat-ayat yang mutasabi Ayat yang samar. Al-jawab ma'askal ilaihi yarju ila tafsir wa yarju ila ahli ilm. Yas'aluhum. Jadi ayat yang sifatnya itu sama akan maknanya sebagian lafadznya asing ini perkara yang menyulitkan atas dirinya seseorang kembali kepada ahli tafsir kembali kepada penafsiran dan kembali kepada ahli ilm dan tanya kepada mereka dan ahli ilm ya kan kalau satunya nggak tahu, tentunya yang lain akan tak akan tahu. Nggak akan ada perkara yang nggak diketahui oleh ilm. Secara menyeluruh secara global. Cuma alimahu man alimahu jahilahu man jahilahu. Seorang alim tertentu nggak tahu, tentunya yang lain akan tahu. Kenapa? Karena sudah bagi sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin mempermudah ayat Al-Quran untuk dipahami walaupun sebagian nggak tahu yang lain akan tahu Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tentunya ahli dzikir harus ada. Dan tentunya jawabannya juga harus ada. Kenapa? Karena kita diperintah untuk bertanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tentunya harus ada ahli ilmu. Tentunya jawabannya juga harus ada. Walaupun dengan sebagian alim mungkin dia nggak tahu, tentunya nggak akan seluruh alim di muka bumi ini semuanya nggak tahu. Ini nggak mungkin. Mustahil. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada alul ilm ketika kita nggak tahu. Maka ketika kita nggak jumpa jawaban untuk perkara yang kita tanyakan dari seorang alim tertentu, maka yang lain nanti akan bisa menjawab. Ini sudah jaminan dari Al-Quran. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tentunya ada alul dzikr, tentunya juga ada jawaban dari mereka. Semua bukan jaminan semua alim, semua orang alim harus tahu. Ini enggak ada jaminan. Tapi alimau man alimau jahilahu man jahilahu. Maka kita terus berupaya untuk bertanya. Jika kita enggak tahu. Dan tentunya akan ada jawaban, jawabannya. Walaupun sekarang nggak dapat, nanti akan dapat. Dan ini sudah sering kita lewati dalam permasalahan kita rumit nggak bisa jawab, nggak tahu jawabannya. Bertanya, bertanya, bertanya kepada kitab yang kita punyai. Kita cari dalam kitab-kitab yang ada. Kebanyakannya dapat jawaban dari mereka, dari mereka. Dan juga perkara yang mungkin nggak ada dalam kitab yang mungkin belum tertulis atau kita nggak menjumpainya akan ada dalam jawabannya alulam yang mereka di Berikan oleh Allah karunia berupa ilmu sehingga umat ini nggak akan senantiasa terputus dari jawaban yang benar. Tapi dengan niat yang jujur, niat yang ikhlas, niat yang tulus, bukan untuk mencari apa? Subuhat, bukan untuk mencari mujadalah, bukan untuk mencari jidal. Kadang seorang itu bertanya untuk menguji, ketika jawabannya nanti sekiranya melesatkan dia, ah, ini senang dia. Akhirnya disebar kemana-mana. Seorang alim ini nggak mampu. Saya tanya, enggak mampu jawab katanya. Padahal ini bukan adab sebagai seorang yang bertanya. <clears throat> Baik. <clears throat> Qala al-Imam Bukhari rahimahullah taala wa wa hadis berakam 7551 7551 Haddasana Abu Ma'mar حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران أنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له عمران bertanya, Wahai Rasulullah, Fima ya'malul amilun. fima ya'malul amilun apa untuk apa orang-orang yang beramal itu kok beramal Ala kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing orang masing-masing amil kullu amilin muyassarun lima khuliqalahu. Kullun yakni kullu amilin muyassarun lima khuliqalahu masing-masing yang beramal akan dipermudah bagi apa yang dia diciptakan untuknya. Hmm. Jadi nggak ada sandaran seorang itu itikal menyandarkan kepada takdir. Kalau saya takdirkan jelek, nggak ada gunanya saya beramal dengan kebaikan. Ya kan? Kalau saya takdirkan baik, sekarang saya beramal jelek pun nanti akan baik sendiri. Nah, ini nggak bisa. Maka seorang harus memperhatikan bahwa di sana adalah dijelibat, diberikan jalan pilihan. Mau milih yang jelek, milih yang baik, semuanya ada. Pilihannya seorang itu diberikan irada, diberikan kemauan, ditunjukkan. Diutus seorang rasul diwujudkan para ahli ilmu di muka bumi ini. Maka harus berusaha kemudian dengan usaha itulah kalau niatnya jujur akan tercapai kepada maksud. Insya Allah Ta'ala maka dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu Masing-masing orang dipermudah kepada apa yang dia diciptakan untuk untuknya. Kalau untuk kejelekan dia akan dipermudah. Kalau untuk kebaikan dia akan dipermudah. Maka kita berusaha. Dan juga demikian penerapan dari para sahabat yang mereka pertama kali yang mendapatkan wahyu dari Rasulullah SAW. Mereka semuanya berusaha dalam kebaikan. Dan yang nggak mau dengan hal ini, ya musyrikin, munafikin, yang mereka pasrah dengan takdir. Maka nah, itu manhajnya alul sangat gamblang dalam masalah ini. Bagi yang upaya untuk mereka yang saya Al-Quran maka jadinya apa? Mengikuti madhab, madhabnya, mengikuti alirannya, musyrikin, kufar, munafikin. Lihat nomor satu lagi dikatakan di beliau di sini warawahu muslimun. Ya ini ada sini juga termasuk muttafaqun alaihi. Kalau Imam Bukhari Taala hadis berakam sabalaf wa 500 wa asnan wa 50 7592. Hatta Muhammad bin Bashar sana Gundar. sana Su'bah. An Mansurin wal A'masi. Annahuma sami'a Sa'da bin Ubaidah. Bahwasanya Mansur sama Al-Ahmas ini keduanya mendengar dari Sa'ad bin Ubaidah. An Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi janazatin yakni Ali menuturkan, Al-Quran menutur bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah pada suatu hari dalam menghadiri jenazah. Rasulullah dulu pernah menghadiri jenazah pada suatu waktu. Fa'akhada udan. Maka beliau mengambil ud. Ud ini adalah apa? Sepotong kayu. Tongkat. Dan semisalnya. Itu sepotong kayu ud. Fajalayan kutufil art maka Rasulullah melakukan apa? Hah? Yang kutuma gini, menjadikan dalam tanah. Memukul-mukulkan itu namanya yang kutu fil ard. Memukul-mukulkan di tanah. Jadi Rasulullah SAW upaya untuk menyampaikan kepada umatnya caranya macam-macam. Di antaranya adalah tadi mengambil kayu untuk memperjelas suatu perkara dengan kayu yang ditancapkan atau dipukulkan tanah. Seperti Rasulullah pada suatu saat pernah pak mengambil kayu terus menggariskan di tanah digariskan gini sampainya dikasih garis lagi garis lagi samping kanan garis samping kiri garis Ya kan? Beliau mengatakan apa? Ini jalannya Allah dan ini karena kita adalah ma'amin sabilillah tidaklah dari jalan kecuali setelah ada setan yang mengajaknya kepada keinginannya. ini torekor yang Rasulullah pakai adalah menyampaikan arisalah. Di antaranya kadang menggunakan sesuatu alat seperti tadi tongkat, atau potong kayu. Ya kan? <clears throat> Itulah diantara tarikah yang Rasulullah gunakan untuk menjelaskan kepada umat. <clears throat> Seperti di sini, anokana fi janazatin fa akhadha udan. Bahwasanya Rasulullah SAW dulu dalam satu waktu dalam ketika itu menghadiri jenazah, maka beliau mengambil sepotong kayu ud. Maka beliau dengan kayu tadi dipukul-pukulkan di tanah. Diginikan. Faqala ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adu minan nar aw minal jannah. Bayangkan. Maka Rasul mengatakan, "Ma minkum tidaklah seorang dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya di neraka ataupun di surga. Tengok bagaimana Rasulullah upaya untuk menjelaskan supaya yang mendengarkan terkesan menggunakan kaya tadi. Jadi supaya intibanya sempurna, perhatiannya seorang yang mendengarkan sempurna. Tidak lengah tidak memikirkan yang lain, tapi benar-benar penuh dengan perhatian Iqbal Al-Kulli. Hatinya benar-benar disempurnakan untuk memperhatikan apa yang Rasulullah sampaikan. Ketika itu beliau ketika ingin menekankan suatu permasalahan dengan membawa tongkat tadi. Bagaimana ya, kawan. Ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adu minan nar aw minal jannah. Tidaklah seorang dari kalian melainkan telah ditulis tempat duduknya dari neraka ataupun dari surga atau di neraka ataupun di sur surga. Faqalu maka mereka para sahabat berkata, "Ala nattakilu?" Tidakkah kita pasrah dengan tulisan tersebut ya Rasulullah untuk masing-masing kita? Qala i'malu Kata Rasulullah, eh malu beramallah kalian. fakulun muyassarun. Maka masing-masing orang dipermudah. Fa'amma man a'ta taqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wama Wa amma man a'ta wattaqa. Perhatikan, Kapan seorang itu diberikan kemudahan untuk dirinya? Ya ini dengan usaha aktawat takwa memberi dan bertakwa. Ya kan? Maka itu pemberian dari Allah Ta'ala ini juga bukan dihai sendiri tapi juga diberikan kepada yang lain. Rezeki yang sampai pada seorang bukan kemudian dihai sendiri tapi juga orang lain punya hak dari rezeki tersebut. Fukoro punya hak, Ibnu Sabil punya hak. Orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya punya hak. Nah. Jalan dari jalan-jalan menuju ilmu punya hak. Ya kan? Tempat ibadah punya hak. Maka itu paman paman akta wa Kapan dipermudah oleh Allah Ta'ala? Karena akta wa memberi dan bertakwa juga membenarkan al membenarkan apa? Membenarkan al husna ini membenarkan dengan adanya sur surga. Sungguh akan dipermudah Allah untuk suatu kemu kemudahan. Maka dengan demikian orang yang memiliki sifat derma dalam kebaikan-kebaikan balasannya adalah diberikan kemudahan jalan keluar dari kesulitan. Di dunia dan di akhirat nanti, insya Allah Ta'ala. Sebaliknya wa man bakhila wastagna, depan orang yang bakhil, pelit, wastagna dan merasa cukup dengan apa yang telah sampai pada dirinya. Ditambah lagi dengan mendustakan hari akhir mungkin surga sungguh akan dipermudah untuk suatu kesulitan nanti di akhirat bahkan di kuburannya sulit. Itu namanya apa? Al jaza min amal. Al jaza'u min jinsil amal Balasan itu adalah sejenis dari amalannya. Fahamlah ya ikhwah? Maka itu perhatikan seorang sudah upaya untuk menunaikan kebenaran dengan dalil yang dari Al-Quran dan Sunnah dalil yang gamblang balasannya akan dijumpai di dunia dan di akhirat maka dengan demikian majelis taklim seperti ini adalah majelis yang upayanya untuk kebaikan manusia seluruhnya. Dan tentunya saatnya akan ditunggu oleh kita semuanya. Dan kita yakin akan ada jalan keluar bagi semua kesulitan bagi seorang yang akan mendapatinya. jalan keluar. Taibal al makna al-qadar madin. Makna al-qadar madin. Pemadin madin isim fa'il. Ini siapa? Fa'il. Kata madha yamdi. Mudyan fawa madin. Madha yamdi mudyan. Fawa madin. Maknanya bahwasanya takdir itu adalah terus berlanjut, berlangsung, nggak ada remnya. Nah. Bagaimana madha yamdi? Menuju, berlanjut. min asbab taisir lima sababah. Sedangkan amal dan amalan-amalan adalah dari sebab-sebab kemudahan lima sabakoh. Amal khair min asbab taisiril husna was Jadi amalan itu adalah termasuk dari sebab-sebab kemudahan bagi apa yang telah lewat. Amalan kebaikan termasuk dari sebab-sebab kemudahan untuk husna, untuk surga dan keberuntungan. Wa amal wa amal syar min asbabit taysir saqa wal halak. Allahu akbar, Allah bertengkan amalan-amalan yang buruk termasuk dari sebab-sebab kemudian untuk kesengsaraan dan kebinasaan. Maka seorang itu berupaya untuk beramal yang baik karena inilah sebab dari kemudahan untuk keberuntungan. Amalan yang buruk sebab dari kemudahan untuk mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan. Beliau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk takjub. Betapa besarnya perkara ini. Ya kan? Maka seorang tinggal memilih mau berbuat jelek atau berbuat baik. Ya kan? Dan itu sebab. Dan nanti akan ada bahasanya masing-masing. Maka seorang adalah berupaya untuk berbuat baik. Dan kebaikan yang paling terbaik adalah harus dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Gak mungkin dikarang dengan akal. Gak mungkin dikarang dengan akal. Itulah pentingnya tadabur, pentingnya memahami Al-Quran dengan makna yang benar. Dengan mengambil sebab-sebab yang syar'i dan antaranya dalam mempelajari kalimat kalimat Arab. Ya kan? Mudah-mudahan dakwah kita ini dakwah yang langgeng. Hari demi hari kita tekuni dari pagi sampai malam. Selain waktu untuk istirahat, mempelajari ilmu alat, mempelajari ilmu syar'i. Ini semuanya adalah demi kebaikan kita semua dan generasi kita semuanya dan umat seluruhnya. Bidinillahi ta'ala. Saya perhatikan ya ikhwah. Kalau jami so'alun Sa'd bin Ubaidah kada tertulis dalam Sanat di situ dikatakan An Mansur wal A'mas annahu masami'a Sa'd bin Ubaidah. Itu Sa'd bin Ubaidah begini. Benar nggak atau salah ini Syekh gitu? Sa'ad bin Ubaidah atau ada nama lain. Jawabannya Syekh bin Bas Sa'ad bin Ubaid, bukan Sa'ad bin Ubaidah. Perhatikan di situ. Ini menunjukkan bahwasanya Syekh bin Bas mengenal sanatnya apa sanatnya Syekh Bukhari. Katakan di sini. Pertanyaan ini enggak terkirakan dengan di benaknya Syekh bin Bas ketika talim. Pertanyaan ini enggak ter pesetkan dalam benaknya saya bin Bas ketika beliau mengajarkan. Tapi ternyata muncul pertanyaan, saat itu bunuh Ubaidah, begini ya Syekh, benar atau salah ini? Sahabat Syekh Bas, saya Syekh bin Bas, yang benar adalah itu bunuh Ubaid tanpa hak, tanpa tak marbuto. At-Talib, nah, Talib menanggapi, apa Talib menanggapi? Jadi seorang talib ketika itu dalam majelisnya Ibn Bas menanggapi Indana Ibn Ubaid. Nah. Jadi yang ngomong itu talib ini apa? Seorang talib, seorang yang ikut dalam taklimnya Syekh bin Bas mengatakan Indana Ibnu Ubaidah, bukan Ibnu Ubaid. Kalau bin Bas lah bukan Ibnu Ubaidah. lah satu bin Ubaid, Maulai bin Al-Azhar, al masyhur fi riwayah di na'rifuhu Sa'du bin Ubaid Maula bin Al-Azhar amma Saksun shakhsun akhar adapun Sa'du bin Ubaid adalah orang lain shakhsun akhar adalah rawi la, rawi lain ini menunjukkan bahwa saya bin Bas ya kan Hafal hadisnya sekian hafal apa? Hafal sanat sanatnya. Hafal rijalnya. Apa ya, Nah itu. Seperti Syekh kita mau tali Adam. Ya kan punya buku jilid tebal gitu. Situ Rizal Saihen. Setiap hari dulu ketika kita di sana ada yang setor setoran nama beliau. Ya kan dua ketiga nama rawi. Beliau cuma dengarkan aja. Salah, benar, gitu aja. Hafal kayak Al-Fatihah itu. <clears throat> dulu ketika kita belajar sama beliaunya di <clears throat> Darul Hadis Al Khairiyah. Ya kan? Di baratnya Masjidil Haram, yes. di selatannya <clears throat> sekitar setengah kilo. <clears throat> Jadi setiap saat, setiap, setiap, setiap, setiap malam sebelum terus dimulai ada yang setor tentang Asmaul Rizal Nama-nama para Arabi. Bukunya, kitabnya tulisannya beliau sendiri. Waktu itu seorang talib dari kalau nggak salah dari dari Jeddah. Setiap hari datang ke Mekah. Setiap hari datang ke Mekah dari Jeddah. Bayangkan dari sini Surabaya mungkin Jeddah Mekah itu. Setiap hari datang. Datang sore malam pulang. Setiap hari. Setoran. waktu itu nggak banyak, paling sekitar 15 orang. Belum banyak waktu itu yang hadir sama-sama terusnya Syekh Paling 15 orang nggak sampai 20 orang. <clears throat> sampai hari ini ya kan beliau tekun dalam mengajarkan hal tersebut sampai hari kita ini Seperti kan, taulah menanggapi Indana Ibnu Ubaidah kata Ibn Bas lah bukan ya benar satu Ibnu Ubaid Maulai Ibn Azhar yang mesur dalam riwayat yang kita kenal adalah satu Ibnu Ubaid Maulai Ibn Azhar Adapun ini satu bin Ubaid adalah rawi lain. Seksun akhir rawi lain. Soal bin pertanyaan dari Syekh bin Bas kepada para talaba, Rojik indaka Allahu seksun akhir. Coba kamu tengok katanya. Di kitabmu takrib. Ya kan? Nampaknya uh, rawi lain itu. Bisa jadi kayaknya rawi lain itu. Maka seorang kolek menjawab. Kalau Imam Al-Aini. Fi Umdatul Qari. Tul Wa Sa'du bin Ubaidah Abu Hamzah bil Muhmalah. Wa Zai. Muhmalah itu hak tanpa titik. Wa As-Silmi. Bidam. Atau As-Sulami. Al-Ku. Apa? As-Sulami. Bidam Al-Kufi. Khatnu Abi Abdurrahman As-Sulami. Khatn itu apa? keluarga dari perkawinan namanya khotan bisa mertua bisa menantu namanya khotan kalau khotna ibu mertua nah, khotnatun khotnatur rojuli khotnati ibu mertua, ibu saya mertua nah, khotnu khotnu abi berarti adalah sampai keluarganya Abdurrahman dari perkawinan bisa ipar terus misalnya <clears throat> Wasmu Abdullah bin Habib Al-Kufi Al-Qari wal abihi suhbah. Perhatikan. Wali abi sohbah Bapaknya itu memiliki apa? Apa sohbahnya Memiliki predikat sebagai seorang sahabi. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Kalamnya siapa? kalamnya al-aini. Kalau bin Bas atau gairuhu. Ini lain. Gairu Sa'ad bin Ubaid maula bin Al-Azhar. Jadi Sa'ad bin Ubaid ini adalah lain. Selah. Bukan saat bin Ubaid yang tertera dalam sanad. kalau hafid rahimahullah bitakrib dengan nomor 2000 249 satu bin Ubaidah As-Sulami Abu Hamzah Al-Kufi Sikotun minas salisah Mata fi wilayati Umar bin Ubairah Alal Iraq Ain ini apa mana Ain? Apa? Rawinya jamaah Jamaah itu berapa? Hah? 6 Masa pesunan sama Bukhari Muslim Muslim. Itu namanya ain. Itu namanya rumus. Mana adalah jamaah. Rawahul jamaah. Termasuk rawinya jamaah. Jamin ruwatul jamaah gitu. Baik. Pertanyaan dari Syekh. boleh juga belahu dan yang sebelumnya? Ya kan? Kalau Hafidh rahimahullah ta'ala betakrib Sa'ad bin Ubaid Az-Zuhri Maula Abdurrahman bin Azhar Yukna Aba Ubaid Yukna bukan Yukanna Yukna dikuniai dengan kunia Abu Ubaid Sikotu minta Asaniyah Wa kilalahu idrokun Apa makna kilalahu idrok? Ayo Siapa bisa jawab? Apa makna kila lahu idrokun? Kila wa kila idrokun Ayo Pak muksin, nah siapa Pak Alfan hmm. Amin Mus'ab hmm? Adrokas zaman sahabat soal gitu eh? Nah, ya. Wakilah lahu idrakun yani adraka zaman sahabat Ini adalah rawahu min ruwatul jamaah. Qala bin Basad al-awwal Ibnu Azhar bin Ubaid. Wa Sulami bilha Ibnu Ubaidah. Jadi yang pertama itu adalah tadi, yang kedua ini. Jadi beda orangnya. Jadi yang benar adalah Ibnu ah, satu bin Ubaid bukan satu bin Ubaid Ubaidah. Allah taala alam. Tapi ya, insyaallah ini kita cukupkan dan juga sudah agak letih. Ya kan? Hah? Maksudnya? Apa? Ibnu eh, Ubaid, satu Ibnu Ubaid, insyaallah itu benar. Hah? Ya, tapi saya bin Bas menguatkan ini. Hadal awal Ibnu Ibnu Abi Ibnu Azhar bin Ubaid. Wa Sulami bilha Ibnu Ubaidah. Nah, mau dikatakan beliau mengatakan saat saat bin Ubaid Maula bin Azhar al masur fi riwayah. Ini yang kita kenal katanya. Allah alam. Jelas? Itulah soal apa yang di oleh saya bin Bas mudah-mudahan ada faedahnya.